yang bertentangan dengan syariat itulah yang harus ditinggalkan itulah yang harus di, diperbaiki nah harapan kalau diitlakkan merubah-rubah semua adat maka ini tidak benar eh, bahkan terkadang adat itu dia bisa nah, menjadi dasar hukum ketika ada persisian dan nanti insya Allah akan sampai ya, kepada pembahasannya. Nah, kala <clears throat> al malik rahimallahu taala wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi zawa'idi. Nah, wasailul umuri kal maqasidi. Wasail itu adalah perantara. Ya. Wasailul umuri perkara perantara kal maqasidi itu seperti tujuan ya. Hukum perantara itu sama seperti hukum tujuan ya. Hukum perantara itu sama seperti hukum tujuan. Wakum bihadal hukmi zawaidi dan hukumilah dengan hukum ini. Nam untuk hukum azawaid azawaid itu adalah penyempurna. Ya, jadi sebelum kita baca penjelasan beliau, jadi perkara itu ada terbagi menjadi tiga. Ya. Pertama adalah wasail, yang kedua maqasid, yang ketiga adalah mutamimah, penyempurna. Contoh yang paling gampang, perkara maqasid adalah contohnya salat. Ya. Salat ini adalah ibadah dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan ciptakan kita demikian jin adalah untuk maqasid ini, yakni untuk tujuan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi salat itu merupakan ibadah dan dia termasuk umur al-maqasid, termasuk perkara-perkara yang merupakan tujuan. Ya. Jadi salat itu bukan perantara. Nah, sebagian orang orang sufi mengatakan salat itu perantara. Kalau seorang itu sudah bisa sampai ya, manunggal kepada Allah, tidak butuh lagi salat. Kalau masih awam butuh perantara agar sampai kepada Allah butuh perantara salat. Tidak, ya. Tapi sholat itu adalah tujuan diciptakannya kita, yakin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat ini adalah perkara atau tujuan atau termasuk umur al-maqasid, maka ada perantara yang mengantarkan kepada sholat. Di antaranya apa? Berjalan menuju masjid. Ya, karena sholat berjamaah untuk laki-laki adalah wajib. Maka wasail, wasailnya apa? Yakni dengan berjalan. Ya, berjalan menuju masjid. Atau demikian pula menggunakan pakaian. Ya, Mau sholat berjamaah tidak pakai pakaian, harus pakai pakaian. Nah ini wasail untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Nah, nah wasailnya adalah berjalan menuju masjid. Maksudnya tujuannya adalah untuk sholat berjamaah di masjid. Mutamimah atau dikatakan dengan azzawaid ini adalah pulangnya. Ya, memangnya orang mau sholat berjamaah kemudian tidak pulang-pulang. Ada kewajiban yang lain yang harus ditunaikan, yakni mengurusi keluarganya dan lain-lain. Ya. Nah, jadi perkara itu ada tiga. Yang pertama adalah wasail, makasid, dan mutamimah, penyempurna. Jadi kalau tidak dilaksanakan ketiga-tiganya ini, maka tidak akan terpenuhi kemaslahatan seorang hamba. Ya, ini. Baik, wasailul umuri kal makasid. Nah, hukum perantara ini sesuai dengan hukum maksudnya. Kalau sholat itu wajib, maka berjalan menuju masjid ini juga wajib. Nah, Wakum bihadzal hukmi zawaidi. Maka hukumilah hukumilah pula perkara zawaid ini dengan hukum seperti itu. Jadi pulang pulang dari masjid ini juga wajib. Ya. Artinya mendapatkan ganjaran sama seperti seperti itu, ya, seperti hukum wajibnya tersebut. Nah, yakni qala Allah taala yakni annal wasaila ahkam al maqasid. Yakni bahwasanya al wasail ya perantara itu diberikan hukum sesuai dengan hukum maksud ya, hukum tujuannya. Kalau sholat itu wajib, berjalan menuju masjid hukumnya juga wajib. Ya, memakai pakaian menuju memakai pakaian itu juga wajib, berwudu juga wajib. Ya, kenapa? Karena sholat ini tidak akan sempurna kecuali dengan bersuci atau berwudu, berpakaian, berjalan menuju masjid dan lain-lain. Cara ya, nah bisa mewujudkan sholat tersebut. Fa'inka nama kana ma'muran bi syai'in ma'muran yatimu illa bihi. Maka apabila diperintahkan dengan suatu perkara, maka perkara-perkara yang tidak sempurna perkara tersebut dengannya, ya, kecuali dengannya, maka perkara itu juga wajib. Ya. Sholat berjamaah di masjid tidak akan sempurna dengan berjalan menuju masjid, maka berjalan menuju masjid juga diperintahkan. Perintahnya juga wajib. Ya. Nah, perintahnya juga wajib. Entah dia jalan kaki atau naik motor atau di ditandu dan lain-lain Nah, yang jelas berjalan menuju ke masjid menjadi wajib. Kenapa? Karena perintah untuk sholat berjamaah di masjid juga wajib. Nah, mul wajibu illa bihi wajibun. Maka apa-apa yang kewajiban itu tidak menjadi sempurna kecuali dengannya, maka perkara itu adalah wajib. Ya, paham di sini ya? mul wajibu illa bihi wajibun. Maka apa-apa yang perkara yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka perkara itu juga wajib. Wa malayatimul masnunu illa bihi fawa masnunun. Dan apa-apa yang perkara yang disunahkan itu dia akan sempurna kecuali dengannya, maka perkara itu juga sunnah. Ya, perkara itu sunnah hukumnya. Jadi perkara sunnah yang dia itu tidak akan sempurna kecuali dengan perkara tersebut maka perkara itu juga hukumnya sunnah. Ya. Walaupun pada hukum asalnya apa? Hukum asalnya adalah mubah. Berjalan hukumnya mubah. Tetapi ketika berjalan menuju sholat sunnah, dia mau ke masjid melakukan sholat sunnah, maka berjalannya ini hukumnya sunnah. Seandainya dia tidak berjalan maka tidak tidak berdosa, tetapi dia tidak bisa mewujudkan sholat sunnah. Ya. Tapi kalau dia berjalan menuju sholat wajib, maka berjalannya hukumnya apa? Wajib. Padahal hukum asalnya berjalan apa? mubah. Ya, berjalan ya nggak ada pahala, nggak ada dosanya. Tetapi ketika berjalan menuju yang wajib, maka berjalannya ini dia hukumnya wajib, mendapatkan ganjaran-ganjaran wajib. Ya. Dia berjalan menuju sholat sunnah, maka hukumnya menjadi sunnah, berjalan menjadi sunnah. enam Wa idza kana manhiyan kana manhiyan an jami'i turuqihi wa wasailihi al muwassilati ilaihi. Nah, dan apabila perkara yang diperintahkan itu eh, perkara itu adalah dilarang ya. Dan apabila dilarang dari sesuatu maka dilarang pula dari seluruh jalan dan pintu serta perantara yang akan mengantarkan kepadanya ya. Mencuri hukumnya apa? Haram. Maka berjalan untuk mencuri menjadi haram. Ya. Sekali lagi tadi berjalan hukum asalnya mubah boleh-boleh saja. Dia bisa menjadi wajib ketika akan mendatangi sholat wajib. Dia menjadi sunnah ketika akan melakukan sholat sunnah. Dan dia menjadi haram ketika akan melakukan perbuatan yang yang haram. Ya, ini. Nah, hukum wasail dihukumi nah, seperti hukum makosidnya. Ya, hukum perantara dihukumi sama dengan hukum wajibnya. Fal fal wasilatu ilal wajibi wajibatun. Maka wasilah menuju yang wajib wajib juga hukumnya kal masyi ila salati lil fardhah seperti berjalan menuju salat untuk salat lima waktu ya salat wajib menuju masjid wa zakati wa nahwiha demikian pula berjalan untuk membayar zakat ini juga wajib hukumnya nah ya, kecuali dia mewakilkan ada anaknya tolong dibayarkan nah maka menjadi wajib anaknya ya nah Wal jihadi demikian pula berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ada'il huquqil lazimah. Demikian pula menunaikan hak-hak yang wajib atasnya, ya, membayar hutang yang hanya bisa ditunaikan dengan berjalan, maka berjalan, ya. Wajib dia ke sana. Nah, atau perkara-perkara yang lain yang bisa mewujudkan perkara wajib tersebut. huquqillah ta'ala, ya. Seperti hak-hak Allah Subhanahu wa taala wa huquqil walidain, demikian pula hak-hak yang berkaitan dengan haknya orang tua dan wal aqarib dan karib kerabat wal zaujat dan istri-istri wal mamalik dan budak atau hamba-hamba saya famala yatimmu hadhil umuru illa bihi wajibun maka apa-apa yang perkara-perkara ini tidak akan sempurna kecuali dengannya maka perkara-perkara itu menjadi wajib ya haji merupakan hak Allah Subhanahu wa taala maka mengadakan perjalanan menuju ke sana hukumnya wajib ya. Menuju ke sana hukumnya wajib. Nah, demikian pula berbakti kepada kedua orang tua itu wajib. Nah, maka perkara yang bisa mengantarkan kepada berbakti kepada orang tua juga wajib ditunaikan. Nah, dan seterusnya. Wa amal masnun adapun perkara-perkara yang disunnahkan. Nah, kan nafilati minas salati seperti salat-salat sunnah an-nafilah itu tambahan ya, atau salat sunnah was sadaqah demikian pula sedekah yang bukan zakat ya sedekah-sedekah yang lain selain zakat was siyami ya demikian pula puasa-puasa sunnah ya, selain puasa Ramadan wal haji nah, ya, dan haji ini adalah wajib tetapi berkaitan dengan al istitaah ya dengan syarat-syarat yang ada wal umrah demikian pula umrah nah wal muta'alliqati bil khalqi ka huquqil khalqi al mustahabbati min silatil arhami wa iyadatil maridi wa dhihabi ila majalisil ilmi wa nahwihi fama la yatimmu hadhihi illa bihi fa huwa masnunun ka naqlil aqdami ilaiha wa nahwihi wal dan apa-apa yang berkaitan dengan makhluk ya bil khalqi dengan makhluk dengan sama kita sama makhluk seperti hak-hak makhluk yang mustahabbah hak-hak makhluk yang sunnah nah dari silatul silatul arham ya, dari silaturahmi nah ya, jadi pada asalnya nah silaturahmi ini adalah wajib ya, wajib dan memutus silaturahmi adalah haram ya, tetapi perbuatan seorang hamba pada waktu ke waktu ini saya mau datang ke Enam kerabat saya untuk silaturahmi. Nah, ini yang sunnah. Ya. Demikian pula menuntut ilmu apa hukumnya? Wajib. Tapi ini malam ini saya mau hadir di majelis taklim. Ini hukumnya sunnah. Tapi tadi hukum asal menuntut ilmu. Kalau sampai seorang tidak mau menuntut ilmu, maka dia berdosa. Ya. Dia berdosa. Tapi kalau hari ini ada jadwal taklim, ya. Apa hukumnya dia wajib datang? Maka itu hukumnya sunnah. Ya. Seperti yang dimaksudkan dengan silaturahmi di sini. Silaturahmi dia ya sunnah yakni ketika termasuk afrodnya yakni perbuatan ini dan itu yang merupakan bagian dari silaturahmi ya. Arabun silaturahmi secara umum menyambung silaturahmi adalah perkara yang yang diperintahkan yang wajib. 6. Wayadatil maridi demikian pula menjenguk orang yang sakit. 6. Hadir di dalam majelis ilmu, azhab ila majelis ilm, pergi ke majelis ilmu. 6. Wa dan yang serupa dengannya. Famalayatimu hadir ilabi ilabi fawa masnun. Maka apa-apa yang tidak sempurna perkara-perkara yang kecuali dengannya maka perkara itu sunnah ya maka perkara itu sunnah karena pil adami ilaiha wa nahwi seperti melangkahkan kaki ya melangkahkan kaki menuju tempat-tempat tersebut dan yang serupa dengannya wa amma al muharramu faminhu syirkul akbar maka adapun yang diharamkan dan diantara perkara yang diharamkan itu adalah syirik akbar. Ya. Bahkan ini adalah keharaman yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahwa asyirku fil ibadati dan dia adalah syirik di dalam ibadah. Fayahrumu kullu qaulin wa fi'lin yufdi ilaihi maka diharamkan seluruh ucapan dan perbuatan yang mengantarkan kepadanya wa yakunu wasilatan qaribatan ilaihi ya. dan dia menjadi perantara yang bisa mendekatkan kepada perkara kesyirikan tersebut. Nah, wa yakunu syirkan asghar, maka perantara-perantara yang mengantarkan kepada syirik akbar ini adalah syirik kecil. Ya. Syirik kecil. Dia dinamakan sebagai syirik tetapi tidak sampai mengeluarkan dari dari agama Islam. Tetapi kalau sampai dia sudah melakukan Nah, syirik akbar keluarlah dia dari dari agama Islam. Nah, misla al-halafi bi ghairillahi contohnya adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini adalah syirik kecil. Naam. dia bersumpah dengan misalnya demi tanah ini, ya, demi tanah yang saya ijak ini, Nah, maka dia telah terjatuh kepada syirik kecil dan ini adalah haram. Nah, karena kalau sampai di balik sumpahnya itu kalau ternyata dia ketika bersumpah sembari atau meyakini keagungan tanah yang ada di situ, bahwasanya tanah itu dia bisa mendatangkan manfaat dan madarat, ya. Diagungkan sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bersumpah dengan tanah tersebut, dia terjatuh kepada syirik akbar yang mengeluarkan dia dari dari Islam. Tapi kalau sekedar nah dia mengucapkan dengan lisannya tanpa mengagung tanpa mengakui meyakini keagungan tanah yang dia pijak tersebut maka dia cuma terjatuh dengan terjatuh kepada syirik asgar dan ini haram hukumnya. Kenapa? Karena itu adalah mengantarkan kepada syirik syirik akbar. Mengantarkan kepada syirik akbar. Wa ta'zimil quburi wa biha alladzi lam yabluk rutbatal ibadah. Demikian pula mengagungkan kuburan yakni memuliakan kuburan tetapi tidak sampai nah beribadah seperti memohon sujud kepada kuburan. Nah, memohon meminta berdoa kepada kuburan ini syirik akbar. Tapi kalau dia memuliakan ya kuburan tersebut ya dengan dia memberikan ya perlakuan yang istimewa dan lain-lain ini wasilah menuju kesyirikan. Nah, ini haram hukumnya. Demikian tabaruk biha ya mengharapkan barokah padanya yang tidak sampai pada tingkat ibadah ya, yang tidak sampai pada tingkat ibadah dia melakukan karena latah mengikuti masyarakat melakukan seperti itu dia ikut-ikutan enam tetapi tidak sampai tingkat ibadah kalau sampai pada tingkat ibadah maka dia telah terjatuh pada syirik besar tapi memuliakan kubur bertabaruk tetapi tidak sampai pada tingkat ibadah maka ini Nah, tidak mengeluarkan dia dari dari Islam. Di atau di ibadat ya. karena semua perkara-perkara itu itu akan mengantarkan kepada peribadahan kepada kubur tersebut. Kalau sampai sudah pada tingkat ibadah, nah maka dia telah keluar dari dari agama Islam. Wa kadzalika alwasailu ila sairil ma'asi. Dan demikian pula wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kemaksiatan. Kazina seperti zina Wasur bil khamri dan minum khamar wa nahwihima dan yang serupa dengan itu fal wasailu ilaiha muharramatun maka enam wasilah yang menuju kepadanya ini adalah haram ya wasilah yang mengantarkan kepada perkara itu adalah haram nah orang berzina kita bawa ojek tolong antarkan saya saya mau berzina di sana maka ketika kita tahu kita menjadi wasilah haram bagi kita. Walaupun kita mencari, kan saya dewas, saya mencari uang ini dengan keringat saya, ya, dengan kendaraan, dengan tapi ini merupakan wasilah kepada keharaman, maka tidak diperbolehkan. Ya. Maka tidak diperbolehkan kecuali diam-diam, ya. Orang saya mau ojek, ya, kemarin saya terserah, ya. Kita tidak terhukumi bertahun dengan dengan niat. Kenapa? Karena memang kita melakukan amalan yang umum yang hukum asalnya boleh. Ya, hukum asalnya boleh. Tapi kalau dia bisik-bisik, Jangan bilang-bilang antar saya ke tempat ini, rahasia. Cuma saya dan kamu yang tahu. Ya, oke, okay, mantap. Loh, kok malah mantap. <laughs> ya. Ini kita telah melakukan perkara yang haram. Ya. Walaupun nanti dibayar dua kali, tiga kali lipat. Nah, haram. Nah, <clears throat> wal wasilatu ilal makruhi makruhun. Demikian pula perkara yang mengantar kepada yang makruh itu juga makruh hukumnya. Nah, wa hadhil min anwa'il qa'idati wa 'azamiha wa aktsariha fawaidah. Dan kaidah ini merupakan atau termasuk kaidah yang paling bermanfaat, ya. Kaidah yang paling besar dan paling banyak faedahnya. Wala'allaha yadkhulu fiha rubuddin. Ya. Dan bisa jadi kaidah ini masuk dalam enam seperempat agama. Dalam artian apa? Perkara-perkara agama ini seperempatnya itu ada enam kaidah ini. Ya. Kaidah ini bermain. Ya. Kaidah ini maksudnya diamalkan dalam perkara tersebut. Dalam seperempat dari urusan agama ini, enam kaidah ini dipakai. Enam. Wa dan perkataanku wahkum bihadzal hukmi li zawaidi dan hukumilah enam dengan hukum ini untuk perkara-perkara zawaid yakni perkara penyempurna. Enam al-asya salasatun. Ya, perkara itu ada tiga. Yang pertama adalah maqasid, tujuan kasolati masalan seperti solat contohnya wa wasailu ilaiha dan wasilah atau perantara kepadanya kal wudhu'i wal masyi seperti wudhu dan berjalan ini merupakan wasilah untuk sampai kepada salat wa mutammimatun laha dan perkara yang menyempurnakan salat tersebut karuju'ihi ila mahallihi alladhi kharaja minhu seperti kembalinya dia ke tempat dia semula ya yakni ke rumahnya yang dia keluar darinya ya, ke rumahnya atau ke tempat kos-kosannya 6 dan seterusnya Waqad dzakar waqad dzakarna annal wasilata annal wasaila tu'ta ahkamal maqasid. Dan sungguh kami telah menyebutkan bahwasanya perantara tersebut diberikan hukum-hukum tujuan. Fakadzalika al-mutammimatu lil a'mali tu'ta ahkamaha. Maka demikian pula al-mutammimat, ya, perkara-perkara penyempurna. Nah, maka ya, penyempurna untuk amalan-amalan dia juga diberikan hukum seperti hukum tujuan karujui minas salah seperti pulang dari sholat berjamaah <clears throat> wal jihad pulang dari berjihad pulang dari haji nah watibail janazah ya, dan pulang dari jenazah <clears throat> bukan kemudian karena cinta terhadap orang yang meninggal dunia habis mengiringi jenazah nggak pulang tidur di kuburan nah, tidak wajib baginya pulang dari mengantar jenazah tersebut wa iyadatil marid ya, dan mengunjungi atau menyinggung orang sakit dia wajib pulang pula nah Wanah nahwi dan yang serupa dengan dengan itu. Fa innau min haini yakhruju min mahallihi lil ibadati wa huwa fi ibadatin hatta yarji'a. Maka sesungguhnya dia sejak dia keluar dari tempatnya dalam rangka beribadah maka dia dihukumi di dalam ibadah sampai dia pulang. Masya Allah keindahan dan kemudahan serta kesempurnaan agama Islam. Ya. Seorang ketika keluar dari rumahnya berniat untuk sholat berjamaah di masjid, maka keluarnya ini sudah terhitung sebagai ibadah. Dia mendapatkan ganjaran-ganjaran. Kalau dia keluar untuk melaksanakan sholat yang wajib, mendapatkan ganjaran yang utama, yakni ganjaran amalan wajib. Demikian pula ketika selesai melaksanakan ibadah dan kemudian dia pulang. Maka dia senantiasa mendapatkan ganjaran Nah, seperti dia melakukan ibadah tujuannya. Nah, Kemudian ayolah hadirun, Nah, yang perlu kita ketahui bahwasannya wasail. Nah, ini terbagi menjadi tiga pula. Pertama wasail yang memang dia tidak bisa tidak kecuali harus dengan wasail tersebut. Ya. Contohnya seperti yang dicontohkan ini. Ya. Seorang mau sholat berjamaah mesti berjalan ya, dari rumah ke masjid. Ya, tidak bisa terwujud sholat berjamaah kecuali dengan dia berjalan menuju masjid, baik dengan jalan kaki atau naik sepeda, naik motor, naik kendaraan yang lain dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua ada wasail yang dia itu jarang-jarang. Memang dia menjadi wasilah, tetapi jarang-jarang. Ya. Bukan kebanyakannya. Ya. Bukan kebanyakannya. Contohnya misalnya anggur itu merupakan wasilah untuk dibikin khamar. Ya. ya. Anggur itu merupakan wasilah untuk dibikin khamar karena khamar memang dibikin dari anggur. Rokok ya, itu dibikin sebagiannya adalah dari cengkeh ya cengkeh. Nah, nah, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya walaupun ini wasilah dia tidak dihukumi dengan makasih. Oh, kamu tidak boleh menanam anggur, tidak boleh menjual anggur. Kenapa? Karena anggur nanti itu dibuat khamar. Tidak. Kenapa? Karena anggur yang bikin khamar itu cuma sedikit jumlahnya, nadir, jarang dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, demikian pula cengkeh Yang dipakai rokok sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, kemudian kalau yang ketiga, Perkara wasilah yang ini golipnya, golipnya dia akan mengantarkan kepada tujuan. Maka di sini kilap. Ya. Ada yang berpendapat bahwasanya nah dia diberi hukum makosid, ada yang berpendapat tidak diberi hukum makosid. Ya. Tapi jumhur berpendapat ya, dihukumi dengan hukum makosid. Seperti contohnya apa? Seorang menjual senjata di peperangan, menjual pedang ya, atau parang ketika orang sedang peperangan. Maka ini menurut jumhur tidak diperbolehkan ya, menjual alat-alat senjata-senjata ketika terjadi peperangan sama kaum muslimin. Ya, tidak perbelikan. Demikian pula, enam ketika seorang datang, saya mau, mau beli bensin ya, untuk bakar rumah, ya, maka enam membakar rumah itu bisa bisa saja dengan bensin, bisa dengan minyak tanah, bisa dengan korek api yang lain atau alat-alat yang lain. Tetapi ini ghalib. Ya, karena sudah ada yang dia mengabarkan demikian, maka tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kalau tembakau, demikianlah tembakau. Karena dia alternatifnya tidak ada yang lain kecuali rokok, maka tidak boleh, ya. Tidak boleh kemudian menanam tembakau atau menjual tembakau. Nah, baik. Ini perkara wasail dibagi menjadi tiga yakni memang wasilah yang tidak bisa tidak mesti akan mengantarkan situ maka secara enam tanpa ada khilaf dia dihukumi sama seperti hukum makasih. Kemudian kalau nadir hukumnya wasilah tersebut nadir jarang ya yakni lebih sedikit kemungkinannya dibandingkan dengan kebalikannya maka tidak dihukumi hukum makosit tapi kalau dia fil ghalib ya keumumannya kebanyakannya dia akan mengantarkan kepada makosit di sana khilaf tetapi kebanyakan para ulama nah berpendapat bahwasanya dia dihukumi dengan hukum makosit. nah tayyib Allah taala nah bagaimana dengan yang Ya, Wallahu alam bisawab untuk pare karena masih ada sebagian kalam ahli ilmi yang apa agak berbeda jadi wallahu alam. Ustaz Ayub gimana? Kalau data. Ya? Nah, pulsa data. Hmm. dia sering main online, online. Iya. Itu kita gimana? <laughs> Wallahu alam. <laughs> Kita tinggal di lingkungan masyarakat yang rusak memang kan sudah golipnya ke sana ya. Gimana? Kalau kita tinggal di lingkungan masyarakat yang rusak, golipnya arahnya ke sana. Iya. Eh, tapi bola alam anda enggak. Lu <laughs> nanti Iya. Kita tahu bahwa kadang-kadang memang kita tahu. Iya. Wala alam, yang ditanyakan yang lebih tahu. Baik, mungkin cukup di situ. Subhanakallah wa bihamdik, sudah lain-lain. anta, astaghfiruka wa iya. Itu termasuk Memakai pakaian apa hukumnya? Ya. Kalau di dalam rumah, ya mungkin mubah. Tapi kalau keluar menjadi wajib. kan gitu. Nah, demikian pula untuk sholat. Ya. Bukan syarat. Ya? Bukan syarat. Ya. Nah, kalau itu sudah apa? Kalau dimasukkan kaidah di sini dia masuknya wasail. Tetapi ketika dibahas secara khusus dalam masalah sholat, dia menjadi syarat-syarat sholat. Ya, dan syarat itu adalah apa? Apa? Malah ya apa? Eh, definisinya itu eh, mayalzam min wujudihi al wujud walayalzam min adamihi al adam. Demikian pula pakaian. Orang kalau sholat wajib berpakaian. Tapi kalau orang sudah pakai pakaian tidak mesti harus sholat. Ya. Demikian pula dia terserah nggak mau pakai pakaian. Tapi kalau mau sholat wajib pakai pakaian. Nah, kalau pembahasan seperti itu dia masuk dalam wasail, Ya. Karena dia kalau dalam pembahasan sholat makanya dimasukkan dalam syarat. Ya. Masukkan dalam syarat. Nama karena sholat itu tidak akan sempurna kecuali dengan pakai pakaian. Ya. Sehingga sholat itu juga termasuk apa memakai pakaian ini merupakan wasail ya, di dalam melakukan sholat. Sehingga memakai pakaian untuk sholat juga sama hukumnya dengan sholat wajib. Ya gitu. Allah alam Yes. Ya. <clears throat> Hazır.